dan kecintaan terhadap Kemanis Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali Dalam Ta'lim Tadarus Bimbingan Membaca dan Memahami Al-Quran Untuk kajian pagi ini kita awali dari surah uh, Al-Mulk ya Tabarok ayat pertama untuk bacaannya Sedangkan untuk terjemah perkataannya kita masih meneruskan ayat ke-27 halaman 168 inayahnya ya. Baik sebelumnya kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.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 Ini kita sudah masuk ke juz ke-29, surah Al-Mulk, ya, Tabarok. Ini ada di halaman 168, surah ke-67. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون falamma fa maka ketika falamma maka ketika ra'auhu mereka melihatnya melihat azab zulfah dekat siat menjadi buruk menjadi jelek wujuh muka-muka alladhi ya kalau alladhi orang. Kalau orang yang, kalau alladzina orang-orang yang. Kata alladhi itu yang bisa juga kalau untuk Allah kan enggak bukan orang. Alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir. Yang menunjukkan merekanya waw alif ini kan fi'il madi. Kafaru mereka telah kafir kan sudah terjadi. Wakila dan kila dikatakan hadza ini alladhi yang Kuntum adalah kamu bihi dengannya padanya tad'un kamu meminta. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi buruk dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang kamu dahulu pernah memintanya. Ngeye, ngenye gitu. Ah mana mungkinlah ada azab kubur, mana mungkinlah disiksa di akhir nanti. Kalau sudah meninggal ya sudah saja. Nah ini, ini, ini loh ada siksaannya begitu. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa mamma'iya aw rahimana may yujirul kafirina min azabin alim. Min azabin alim. Kalau alim lain lagi nanti artinya. Ini alif alim. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa mamma'iya aw rahimana وَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ Kul katakanlah aro'aitum, adakah kamu perhatikan? Ro'a kan dari melihat, tapi di sini maknanya memperhatikan lebih seksama. In ahlakani Allah, in jika ahlak, ahlakani Allah, membinasakan aku, kata Allah ini Allah. Wa mamma'iyya dan orang bersamaku, aurahimana atau dia memberi rahmat kami. Faman Fa maka man siapa? Maka siapa yujiru menolong melindungi al-kafirin orang-orang kafir min azab dari azab alim yang pedih. Jadi siapa lagi yang bisa menolong kamu kalau dari siksa kata Allah gitu. Katakanlah, adakah kamu perhatikan jika Allah membinasakan aku dan orang-orang yang bersamaku atau dia memberi rahmat kami maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab yang pedih? ada orang lain yang bisa melindungi manusia atau makhluk lain. Itu. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul katakanlah, huwa dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Amanna kami beriman bihi dengannya atau kepadanya kepada Allah wa alaihi dan atasnya atau kepadanya tawakkalna kami bertawakal kami berserah diri fasata'lamuna maka kelak kamu akan mengetahui man siapa huwa dia fi dhalalim mubin dalam kesesatan yang nyata katakanlah dialah Allah yang maha pemurah kami beriman kepadanya dan kepadanyalah kami bertawakal maka kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum gharun famayatikum bima imma'in. Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum gharun gharun ikhfa. Gharun famayatikum ifa sapawi. Famayatikum bima mad wajib mutasil. Bima imma'in. Kul katakanlah aro'aitum adakah kamu perhatikan in asbahama in asbahama ukum jika menjadi ma ma'ukum air kamu gauran gauro masuk ke dalam tanah atau jadi kering faman maka siapa yaktiku mendapatkan kamu bima dengan air ma'in mata air mengalir katakanlah adakah kamu perhatikan jika sumber air kamu itu menjadi kering gimana coba maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir kepadamu? Ini pertanyaan yang tak semua juga tahu ya Allah gitu kan. Itu terjemah perkatanya. Coba kita lihat kita uh, tafsirnya baru di sekitar ayat ke-16 ya. Ini dilihat Ibnu Kasirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أأمنتم من في السماء أن يخسب بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu? Sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang. Ataukah apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Jadi, gitu ya, kata Allah seperti itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya. Maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayap. Dibuka, ditutup, dibuka, ditutup di atas mereka. Tidak ada yang menahannya di udara. Selain yang maha pemurah. Kok bisa nggak jatuh gitu loh. Berkembang, nutup, kembang, nutup. Siapa yang nahannya? Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Nah, ini pun termasuk di antara kasih sayang dan rahmat Allah kepada makhluknya. Padahal dia mampu mengazab mereka disebabkan kekafiran sebagian dari mereka. Nah ini, Allah mudah aja kuasa, tapi Allah memberikan kesempatan. Sampai di mana, terutama orang yang bermu, beriman ya. Itu saat melakukan kesalahan tidak langsung di, disiksa. Tidak langsung dicatat, ada gak? Diberikan kesempatan untuk dihapus. Itu mau nggak bertobat gitu kan? Karena mereka menyembah selainnya di samping dia. Tetapi sekalipun dia penyantun terhadap mereka dan memberi tangguh kepada mereka serta tidak menyegerakan azabnya kepada mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman lain, ini surat uh, Fatir ya, ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim Walau yu'akhirullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala zahriha min dabbah min dabbati walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا Bisa dilihat ya. Surat Fatir ayat ke-45. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Niscaya dia tidak akan menyisakan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi dia Allah menangguhkan hukumannya. Sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Demikian surat Al, surat Fatir ya, ayat ke-45. Kemudian di surat Al-Mulk ini ayat ke-16, "Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? yakni berguncang dengan hebatnya yang bergetar. Aamintum man sama ayur sirah 'alaikum hasiba. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu yaitu angin yang menerbangkan batu-batu yang menghantam kalian. Seperti pengertian yang terdapat di dalam ayat lain, firmannya surah Al-Isra ya dilihat. Surah Al-Isra bisa dilihat Surah Al-Isra ayat ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa amintum ay yakhsifa bikum janibab janibal barri aw yursila 'alaikum hasiba. Thumma la tajidu lakum wakila. Maka apakah kamu merasa aman dari Tuhan kamu? yang menjungkir balikan sebagian daratan bersama kamu. Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang pelindung pun bagi kamu. Dilihat ya, dicatat surah Al-Isra ayat 68. Maka firman Allah yang lain, فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Yakni bagaimana keadaan peringatanku dan akibat yang menimpa orang yang menentang dan mendustakannya. Kemudian disebutkan firman berikutnya, Walakad kazaballadina miuqablihim. dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya yakni umat-umat sebelum mereka dan generasi-generasi yang silam Fakaifa nakir. Maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Maksudnya, keingkaran dan hukumanku besar lagi memedihkan terhadap mereka. Kemudian disebutkan dalam firman berikutnya, awalam yarau ila tayri kaum sofati wa yakbidun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Kok nggak jatuh? Siapa yang menahan mereka? Burung-burung itu bisa terbang dengan membuka sayap menutup sayap. Maksudnya ada kalanya burung itu mengembangkan sayapnya di udara dan ada kalanya mengatupkannya. Siapa yang menahannya? Siapa yang menyebabkan dia bisa terbang? Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahannya di udara selain Tuhan yang maha pemurah. Yaitu melalui apa yang telah dia tunjukkan ditundukkan di udara bagi burung sebagai rahmat dan ke kelembutannya. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha melihat segala sesuatu, yakni hal yang bermaslahat bagi segala sesuatu dari makhluk-makhluknya. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah yang lain di surat An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim awalam yarau ila at musakhkharati fi jaw jawis sama fi jawis sama masuk ya fi jawis alif lam samsiah ya. fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun Allah menggugat Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain dari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Bisa dicatat surat An-Nahl ayat 79. Surah An-Nahl ayat 79. Itu dulu ya. E, jadi kita sedikit demi sedikit paham. Surah Al-Mulk ini pertama diciptakannya kematian dan kehidupan untuk mengetahui menguji sampai di mana amal amal manusia itu ya Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala siapa yang paling baik amalnya wa huwal azizul ghafur kemudian Allah menciptakan tujuh lapis langit Allah menciptakan bintang-bintang kemudian Allah menggugat bagaimana orang-orang kafir ini siapa yang akan menolong mereka saat siksa Allah datang. Bagaimana memperhatikan burung-burung itu bisa terbang. Kemudian burung itu membuka sayap dan menutup siapa yang menahannya. Kita kan sering baca ya ayat ini. Bahkan di dawam. Dibiasakan. Ya. ya Rasulullah mengingatkan bahwa amal yang paling utama itu yang dawam. Adwa muha wa inkola walau sedikit. Gitu. Kekal. Pada salat asar itu setelah salat asar kita baca waqi'ah, ar-Rahman, tabarok. Eh, atau surtul kahfi atau minimal uh, ya ini al-muluk ini ya tabarok gitu. Baik. <clears throat> Kami berikan kesempatan di 0812 kayaknya ya. Ya, yang mau mau infak, mau infak pulsa ya untuk untuk baca ya. silahkan ke 0812 828 7881. Tapi untuk yang lancar ya, yang belum lancar uh, boleh juga tapi tidak tidak banyak barangkali dikasih satu ayat. Karena ada juga Pak Haris, saya juga ingin ingin baca walaupun kelas B Almuluknya Ya, cobalah ya. Baik, kita coba. Silahkan di 0812 8287881. Kita coba dari ayat pertama lagi ya. Ini kalau kalau belum habis tafsirnya terus aja ya. Saya nanti sudah habis. Kita coba. Assalamualaikum. Radio ibu dikecilkan. Volume radio ibu dikecilkan ya. Hmm, volume radio ibu dikecilkan di sana. Atau dimatikan aja radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu. Dengan Ibu Alia. Ibu Alia di mana? Di Pondok Kopi. Pondok Kopi, Mangga. Silakan dari ayat yang pertama, Ibu ya. mohon bimbingannya ya. Mangga, sama-sama Ibu belajar kita ya. Ada di ayat yang pertama, Ibu ya.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 Bismillah b harus kedengaran Bismillah gitu B-nya kalau ibu tadi bacanya cuma Mila S B-nya nggak nggak kelihatan nggak kedengeran Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Halo? Ya, terus. Iya, silahkan ترس الذي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت Ibu saat lam ternyata saat mengucapkan lamnya ibu masih ditahan. Uh, lamnya jangan ditahan. Khalaqal jangan ya. Uh, di, di saat lamnya tak dari tadi Alladhi khalaqal. Jangan. Alladhi khalaqal. Gitu ya. Alif lamnya jangan ditahan. Ma taro fi khal khalqir. Jangan khal. Jangan ada e-nya ya. Nah, diulang lagi. Iya. Ma taro. Eh, ulang. Nah, ya, dari ma taro. Ma taro fi khalqir. Nah, masih masih. Masih tuh. Ibu yang ibu baca gini. Mataropi khala khala jangan ada khala khal kir lamnya jangan ditahan ya eh. jangan khala khal khal khol holding khol kholnya jangan lamnya jangan ditahan ya iya Matarofi khalqir min tafawut masih ya nanti dilatih ya eh, lamnya jangan ada uh, kol-kolahnya diteruskan tarjil Farji'il basara hal tara min futur. Itu sad. Farji'il basara hal tara hal tara فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك Enggak bisa. Kalau berhenti di situ harus ngulang. Ada tanda wakaf pada situ? Oh iya. Ada tanda wakaf? Enggak ada kan? Nah, ya. berhenti di situ boleh, tapi harus ngulang. Itu. Makanya kalau kuat jangan berhenti di situ. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم فارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد آه. زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين بارك رجوما للشياطين رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير baik terima kasih Ibu Iya. Apa Pak Ustaz ya? Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik di 85 0812 8287881. Ibu sudah bagus, sudah lancar. Tinggal di alifnya, alif lamnya ibu masih ketahan ya. Allo. Nah, itunya. Nanti dilatih, dilatih lagi ya. Baik, kita teruskan ayat yang keenamnya. Hmm, kita dari masuk kembali, kita coba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat Ibu. Baik, silakan. Ayat yang keenam Ibu ya. Walilladina kafaru. Enggak, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وللذي وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير Itu diulang lagi nggak Pak Ustaz? Uh, diulang sebaiknya karena itu tanda wakofla ya. ya. Walaupun ada yang menyatakan itu ada ada seperti yang kalimat tuh. Ada yang menyatakan karena ada fa nggak ngulang nggak apa-apa. Oh, Tapi gitu. kalau mengulang juga lebih baik karena itu ada mulu wakof tidak boleh berhenti. Gitu. Saya coba Pak. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم Romnya ikhlas sapawi. Rabbahum ikhlas sapawi. Samar sedikit. Rabbahum gitu. masih ketemu, Pak. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi. Innahu alimun bi dhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya harapkan, yang kami harapkan adalah kita e, membaca Al-Qur'annya bagus, lancar, tajudnya bagus, artinya apa yang kita baca walaupun mungkin baru secara global kita paham. Oh, tabarok tuh al-muluk tuh isinya itu gitu kan. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an tapi tidak ngerti isinya. Nah, ini ya. Tentu ngerti isi kan bukan hanya untuk sekedar ngerti karena Quran itu pedoman. Yaitu untuk diamalkan nantinya kan. Gitu. Tidak untuk dibaca saja. Assalamualaikum. Ya kalau memang nggak punya pulsa ya jangan masuk kata ibu ya. <laughs> Cuman miss call doang. Jangan itu mengganggu orang. Kalau masuk masuk aja. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu. Dengan ibu Ida berapa? Empat ya kalau misalnya? Lima, eh. Hmm, iya. Tahu deh. Silahkan, ayat ke-15 diteruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ini baru bangun tidur jadi nggak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadada kan? Hadada tuh di situ. Bismillah الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فهي فإذا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبض Wakaf apa tuh? إسرة Besar. Sofat. Wakaf itu? Mad? mad lagi musakol kali Mad ini laji musakol kalimat. Iya. Sofa. Fa-nya apa tuh? mad asli. Mad asli. Ya, diteruskan. Ma yumsikuhun. Ma yumsikuhunna illa rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تخشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين dengan هذا lah tu هذا Hadal. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Yang banget yang ingnya. Ing kun ing kuntum itu. Mana tadi? ويقولون متى هذا الوعد إن كن itu. ويقولون متى هذا الوعد إن الصادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نظير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماء ya'tikum gitu. Famayatikum, ya'tikum hmm. Faman ya'tikum bima'in Masih belum sempurna ya bahasa tawinya ya. Iya. Baik, terima kasih. Uh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kapan hari ada saya pilihkan khusus untuk tajwid ya. Belajar tajwid sangat mudah sekali. Itu Ibu Ani bisa dipersiapkan hari ini ada taklim di Asabri ya. Setelah dari Asabri saya ada taklim di Multika. Jadi nggak pulang ke rumah langsung ke sana. Jadi bunci buncit empat ya Ibu Aisyah. Jadi silakan yang ingin hadir di Multika kita ada setiap Senin ya. Pada sholat zuhur. Kalau hari Rabu, setiap hari Rabu insya Allah di Bidakara, di Masjid Al-Hidayah. Itu ya kita ada taklim. Ba'da salat zuhur juga. Walaupun sebentar sangat efektif karena kita pakai alat. Pakai komputer, pakai infocus. Wish, menarik sekali ya. Jadi belajar itu yang susah, sulit. nggak ada yang susah. Kalau belajar tajwid ya. Jadi judul bukunya tidak ada alasan untuk tidak pintar tajwid. Ya karena mudah lah. Coba aja buktikan. Kita tidak tidak ingin eh, apa ya tidak ingin berkata berjanji, yang penting bukti. Silahkan dibuktikan. Apa benar belajar tajwid mudah? Mudah sekali. Tapi memang bacanya, nah nanti kita akan memikirkan bagaimana memperbanyak bacaan. Kita ulang lagi dari ayat pertama, ya. Dari ayat pertama surah Tabarok Al-Mulk. Pak Hari tolong dong AIU-nya. AIU mah mudah ya. Nah, wah, mudah semua. Gimana? Ya jangan dianggap sulit lah hidup itu. Dijalani aja. Eh, sudah disiapkan CD-nya, sudah disiapkan kasetnya untuk saudara-saudaraku tunanetra mualaf, silahkan gratis diambil. Yang bukan tunanetra, bukan mualaf. Oh, saya sih mualaf tapi saya kaya raya. Ya beliin kasetnya lah. Beliin CD-nya untuk bikin perbanyak. Kita ingin berbagi-bagi sejuta kopi ya ya, mungkin berapa lah gitu lah. Hmm, saya bisa membuatnya alhamdulillah ya. Nah, dari mulai alatnya, dari mulai bacaannya diproses, diedit, dibakar pakai Nero, jadi CD, jadi kaset. Nah, siap ya mengerjakan. Nah, kayak gini kan. A i u ba u an ani a na minal mu'nima i an ani a babi bu babi بوبا بني ببن من المبن مبيبا بني با التي توبت توتا تنتتن من المسلمة تنتنتا Sasisu bas Susan Kenapa ditahan ikhfa di situ ya Dan mati ketemu sa كوسا سنسسن من المسلم في سنسا جاجي جوبج جوجا ججنا من المجرم جيجا جنجا حاحي حوبح حوحا حنححن من المحن محيحا حنحا itu إيه Ya, silakan. Uh, untuk kelas C ya. Kelas C sekarang jadi kelas A ya. Ibu Fat nih, Ibu Fat juga nyimak, Ibu Ani, Ibu Wiwi, Ibu Lia di Joglo ya. Ibu Samsudin, Ibu Samsia di Serpong sana ya. Saya ada taklim tanggal 20 di Sawangan sana ya, di Parung. Tanggal 20 pas tanggal merah. Uh, Maulid Nabi, ya, kebetulan saya ada ada belajar tahsin di sana ya di Parung yang ingin hadir silahkan di Pila Parung kalau nggak salah. Dari Pasar Parung masuk dekat pom bensin, ada di situ masuk lagi ke dalam. Jauh juga ya, tapi tidak apa-apalah ya. Hmm, ada yang jauh lah. Kalau dengan kendaraan, dengan niat insya Allah sampai. Baik kita ulang dari ayat yang pertama, Tabarok ya. Silahkan kami berikan kesempatan di 0812 8287881 0812 8287881 uh, bisa masukkan saran, kritik atau ingin bertanya silakan ya.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 Boleh Bu Rida ya? Waalaikumsalam. Eh, iya, radio ibu dikecilkan. Volume radio ibu dikecilkan. Volume radio ibu dikecilkan atau iya betul. Uh, yang paling biasa beri hari ini itu untuk umum apa Oh, buka. Uh, kalau yang umum di itu. Yang untuk umum di multikanya ya. Di oh, multika. Biasa SAB ya. enggak ya, tertutup itu ya. Khusus untuk anggota ya, gitu ya? betul. Oh, ya, Nanti ya. Ibu kalau yang ingin hadir dia ya. Mau Baik. Itu, jadi kalau ini mau. Baik. Ah, ya, ya, terima kasih. Iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali nanti kita izin dulu. Tapi yang Ibu ingin hadir di Multika untuk umum, silahkan ya. Nah, kami berikan kesempatan. Hmm. Baik, sudah ada yang masuk kembali. Kami berikan kesempatan untuk ya. Pak Ustadz kasetnya di, di rumah yatim ya setiap Sabtu dan Minggu tapi Sabtu dan Minggu di rumah yatim di belakang stasiun Jatinegara di belakang stasiun Jatinegara dekat kantor RKM ini ya baik silahkan untuk ibu ini ada siapa lagi SMS nih oh iya ya ibu Tati biasa beli oh saya juga kelas C iya sudah bisa silahkan <laughs> masuk Itu. Kita lihat. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ayat ketiganya. الذي خلق سبع سماوات طباقا hmm, kita coba Waalaikumsalam Nada ibu dikecilkan ya. Oh, iya. Silakan. Siapa ini? Volume radionya dikecilkan ya atau dimatikan aja ibu.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 الذي بيده Jangan kepanjangan, Bu. Bu, mbaknya jangan kepanjangan. Satu alif pada aslinya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan kebanyakan nah, mad aslinya, mad cuma satu alif. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Jangan buru-buru, Bu. Hmm, idhar hukum mimatinya jangan buru-buru. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kumnya berasa. Jangan kalau ibu lihat aku jangan buru-buru. Tenang aja. Ya, alladzi الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا Ibu mad asli itu satu alif. Tahu mad asli? Tahu nggak mad asli yang mana? sama waw. Ah, ah, itu satu alif panjangnya. Gini Bu ya. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Jangan kepanjangan Ibu, satu alif saja. Ya. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Nah, begitu. Terus ma taro Tuh, ibu kepanjangan. Ibu mah penyakitnya di situ tuh. Ma taro, jangan kepanjangan. Ma dan taro itu sama aja panjangnya. Ma taro fi khalqir rahmani ma tafahut. Ya. Ma taro, ma taro fi khalqir rahmani ma tafahut. فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Terima kasih Ibu. Ibu sudah bagus, tinggal mad aslinya dikurangin panjangnya. Sama alif lamnya jangan sumarji ale, jangan ada e-nya ya. Ibu, ibu sudah sudah lancar membacanya. Terima kasih Ibu, sayang waktunya mau habis. Baik Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ada saran, ada kritik, ada masukan Atau ingin bertanya silahkan ya Ke 0812 828 7881 0812 828 7881 Silahkan Ada juga <clears throat> Pak Ari tematiknya tiap hari dong Ya nanti kita pikirkan ya Eh, banyak sebenarnya materi-materi yang ingin kita garap ya. Ada tafsir, ada terjemah, ada bahasa Arab, ada ini satu-satulah ya insya Allah. Tajwidnya juga nanti kita perdalam kembali. Melalui komputer barangkali ibu dan bapak yang sudah memiliki komputer nanti bisa mendapatkan dengan trik mudah. Tidak ada alasan untuk tidak pintar tajwid. Buktikan aja. Mudah sekali dengan tulisan yang besar, berwarna-warni, tidak ada alasan untuk tidak pintar. Buktikan, saya tidak tidak ingin janji. Yang penting bukti. Apa iya apa ungkapan saya ini? Coba dibuktikan aja silahkan. Ibu dan Bapak semuanya terima kasih. Untuk besok bisa dipersiapkan albayinah ya untuk kelas B-nya. al Lam yakunil ladina kafaru. Yang ada waktu hari ini silahkan datang ke Multika. Di sana tiap hari Senin kita mengaji di Musola Al-Hidayah. Terbuka untuk umum di Buncit 4 ya, itu tidak jauh dari Pulau Bluebird situ dari perapatan Mampang. Yang ingin hadir pada sholat zuhur silahkan, terbuka untuk umum. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dan mereka rela memberikan makanan yang mereka sukai. Baik kepada orang miskin maupun kepada anak yatim dan orang tawanan. Surah Ad-Dahar ayat 8. sembilan FM Radio Kayu Manis Jakarta RKM Radio Kayu Manis